Muslim. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Ibu-ibu, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Kini kita akan lanjutkan di saat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah membaca beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mana ayat-ayat itu diserahkan kepada beliau dari tangan Fatimah bintil Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Toha. Toha. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad ya Rasulullah agar kamu menjadi susah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran bukan membuat orang susah, tapi sebagai peringatan yang takut kepada Allah. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman 'alal istawa yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semua yang ada di antara keduanya dan semua yang berada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu ya Rasulullah, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dirahasiakan oleh hambanya dan yang lebih tersembunyi. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, melainkan hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sangat baik air mata Umar Ibn Khattab menetes membasahi pipinya. Terharu mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quranul Karim. Pada saat itu dia berkata kepada adiknya Fatimah dan iparnya yang bernama Said. Apakah kaum Quraisy mencela Muhammad hanya gara-gara hal ini? Ini adalah kebenaran. Kata Umar, demi Allah ini adalah kebenaran. Dallani aina Muhammad. Tunjukkan kepadaku mana Muhammad. Kata ya Umar. Tunjukkan kepadaku mana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarlah khabab dari persembunyiannya dan mengatakan. Ya Umar. Kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma izzal Islam bi ahadi Umarin, Masukkan Islam salah satu daripada dua Umar untuk memuliakan Islam. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam Abu Jahal. Kuharapkan engkau yang menyatakan keislamanmu di hadapan Nabi. Sebagai penyebab kemuliaan Islam ya Umar. Katanya Khabab, kata Umar, tunjukkan aku di mana Muhammad. Khabab mengantar Sayyidina Umar ke rumah Arkom bi Abil Arkom. Rumah tempat berkumpulnya Nabi kita Muhammad dan para sahabat lainnya. Sesampainya di rumah Arkom bi Abil Arkom, Umar menghadap Rasulullah sendiri di depan pintu. Khabab hanya menunjukkan. Kini Umar berada di depan pintu. Ketika itu di dalam rumah Arkam bi Abil Arqam, Rasulullah berada di dalam kamar. Bersama Sayyiduna Hamzah singa padang pasir pamannya Nabi yang baru saja menyatakan keislamannya. Katanya sahabat, Umar indal bab. Umar, Umar, semua pada kocar kacir ketakutan juga ini gimana? Umar mau datang, Umar datang. Mereka menghadap kepada Rasulullah. Kemudian kata Sayyidina Hamzah, singa padang pasir. Apa dikatakan Sayyidina Hamzah? Kalau Umar datang ke sini, ingin menzolimi keponakanku, Aku akan membunuh dengan pedangnya Umar. Saya tangan kosong, saya bunuh dia dengan pedangnya dia. Tapi kalau datang ke sini untuk menyatakan keislamannya, aku akan rendah hati di hadapan. Allahu Akbar. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad? Umar bukan bagianmu ya Ami. Umar harus berhadapan langsung denganku. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan pintu rumah Arqam bi Abil Arqam. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, "Iftahil bab, buka pintunya." Kemudian setelah pintu dibuka, Umar bin Al-Khattab masuk langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memegang kerah bajunya Umar Ibn Al-Khattab. Kemudian Umar Ibn Al-Khattab menangis di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uridu an attasilbik. Aku ingin menyambung denganmu ya Rasulullah. Inni ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, takbira. Rasulullah bertakbir. Allahu Akbar. Sahabat bertakbir. Allahu Akbar. Ja'a Jibril. Datang malaikat Jibril. Di saat peristiwa Umar bin Khattab menyatakan keislamannya, Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad. Qad istabsyara ahlus sama biislami Umar ya Rasulullah. Penduduk langit para malaikat gembira Umar masuk Islam. Maka Rasul menamakan Umar dengan julukan Al-Faruq. Al-Faruq Alladhi yufarrik bainal haqqi wal batil. Yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Allahu Akbar. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab Umar mendapatkan hidayah, tertarik dengan Islam dan menjadi orang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan dengan Al-Qur'anul Karim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Quran adalah petunjuk, Quran adalah petunjuk. Jangan jauh-jauh jadi Al-Quran Karim.